agar mereka-mereka yang tersesat mereka yang terjatuh dalam lubang kekufuran dan kesyirikan agar mereka mendapat hidayah dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal islam dan menjadi seorang muslim karena tujuan turunnya syariat Allah Subhanahu wa taala adalah untuk membimbing dan mengarahkan manusia kepada al-haq kepada jalan kebahagiaan hidup di dunia demikian pula di akhirat Namun bukan berarti bahwa Islam selalu dibangun di atas kelembutan. Setiap saat harus disertai dengan senyuman. Tidak ada rasa amarah. Ketika melihat kemungkaran itu terjadi, Bukan demikian keadaan, Namun sebagaimana yang telah saya jelaskan bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas prinsip hikmah. Yang dimaksud hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan Dari sini menerangkan kepada kita bahwa al-hikmah bukanlah yang dimaksud al-hikmah adalah kelembutan setiap saat. Meskipun dalam keadaan seorang melihat Islam cabik-cabik, Islam diinjak, dihinakan, kemungkaran tersebar lalu tidak ada upaya untuk melakukan usaha munkar mengingkari sebuah kemungkaran dan marah ketika melihat pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sikap hikmah adalah lembut pada tempatnya dan bersikap keras dan marah pada tempat yang pudar. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, beliau mencontohkan kepada umatnya dalam bersikap, dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala di mana beliau lembut pada kondisi-kondisi tertentu namun beliau juga marah dalam kondisi-kondisi yang lain yang semuanya berjalan dengan hikmah dan memperhatikan al-masalih wal-makasih kemaslahatan sesuatu dan kekhawatiran akan munculnya satu kerusakan yang besar. Terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlemah lembut kepada seorang yang baru mengenal Islam ketika orang tersebut melakukan suatu pelanggaran. Orang ini bukan orang yang dekat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi Alaihissalam mengkhawatirkan apabila beliau marah, maka mungkin menyebabkan orang tersebut semakin jauh dari al-Islam. Maka beliau pun mengedepankan sikap kelembutan Di antara yang menunjukkan hal ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika ada seorang Arabi, seorang Nabi masuk ke dalam masjid. Pada saat dia masuk ke dalam masjid, orang Badu datang dari pedalaman, tidak mengetahui banyak tentang hukum-hukum Islam Ketika dia masuk ke dalam masjid, maka dia kencing di salah satu sudut masjid. Para sahabat radhiyallahu taala anhum melihat perbuatan orang badu ini maka mereka ingin segera mendatanginya, menghardiknya dan menghentikannya dari perbuatan tersebut. Ketika para sahabat hendak bergerak maka langsung dicegah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk mendatangi orang Arabi tersebut yang kencing di masjid. Padahal orang Arabi ini melakukan satu kemungkaran. Kencing di masjid adalah merupakan perkara yang bertentangan dengan syariat Islam yang memerintahkan untuk membersihkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dari najis. Akan tetapi Rasulullah alaihi melarang para sahabat dibiarkan orang baru ini menyelesaikan hajatnya. Setelah dia selesai buang air kecil, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk membawa satu tempat air dan menyiram bekas kencing yang dia kencing di tempat tersebut. Karena kondisi masjid pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantainya dari tanah, sehingga cukup dengan disiram menyebabkan meresapnya bekas-bekas air kencing tersebut ke dalam tanah. Para ulama menerangkan bahwa di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menampakkan kemarahannya. Padahal orang baru ini melakukan tindakan kemungkaran, perbuatan mungkar, kencing di dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Namun beliau tidak menampakkan kemarahannya kepada orang baru tersebut dan bahkan beliau melarang para sahabat untuk melakukan ingkar mungkar. Hal ini disebabkan apabila para sahabat mendatanginya maka dapat menyebabkan timbulnya kemungkaran yang lebih besar. Bayangkan kalau para sahabat mereka datang kemudian orang baru ini ketakutan melihat kumpulan orang-orang mendatanginya maka dia ketakutan Padahal dia sedang buang air kecil. Seseorang biasanya kalau ketakutan lari dia. Ketika dia sedang buang air kecil, lalu dia berlari, kira-kira apa yang terjadi? Maka air kencing itu akan semakin menetes ke tempat-tempat yang lain. Semakin sulit untuk dibersihkan. Maka dibiarkan satu tempat sampai dia selesai. Kemudian yang lainnya mungkin akan menimpa orang baru. Tiba-tiba dia sedang menikmati buah hajat, tiba-tiba dia menahan. Ya. Juga akan menimbulkan penyakit menahan air kencing secara tiba-tiba. Walhasil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan sikap hikmah Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau tidak menampakkan kemarahannya kepada orang Badu yang jahil tentang banyak syariat al-Islam. Namun tidak demikian keadaannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi sebagian para sahabat yang sangat dekat dari beliau, Alaihissalam, Bahkan terkadang beliau marah kepada sahabat-sahabat yang senantiasa menemani Rasulullah alaihissalam. Bahkan dalam hijrah merasakan suka dan duka bertahun-tahun lamanya. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepada mereka karena beliau mengetahui bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sangat mengerti tentang Islam dan tidak memungkinkan mereka akan meninggalkan Islam karena kemarahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya kemarahan Rasulullah Wasallam kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ketika Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu beliau memimpin salatul isya di kampungnya jadi kebiasaan Mu'adz bin Jabal beliau salat Isya sebagai makmum di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Selesai beliau salat Isya, beliau pulang ke kampungnya dan beliau yang memimpin salatul Isya di kampungnya. Beliau memimpin salatul Isya di kampungnya, yakni beliau memimpin salat isya namun beliau mengerjakan salat sunnah. Adapun salat isya beliau telah tunaikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau kembali memimpin salat isya di kampungnya, maka beliau membaca bacaan yang panjang sekali. Bacaan yang panjang yang menyebabkan ada salah seorang merasa terlalu lama bacaan salat yang dibaca oleh Muadz bin Jabal radhiyallahu taala menyebabkan beliau memutuskan salatnya. Tidak ikut salat di belakang Muadz bin Jabal, lalu beliau salat sendiri. Keesokan harinya dia melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan Muadz bin Jabal yang memanjangkan bacaan salatnya di salatul Isya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukannya marah kepada orang yang memutuskan sholatnya dari sholat berjamaah. Beliau justru marah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan beliau mengatakan afatanun anta ya Mu'adz afatanun anta ya Mu'adz afatanun anta ya Mu'adz apakah engkau juru fitnah wahai Mu'adz Apakah engkau juru fitnah wahai Mu'ad? Sambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali mengulang-ulangi teguran ini kepada Mu'ad bin Jabal dengan penuh kemarahan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menampakkan kemarahannya dan ini juga merupakan bagian dari sikap hikmah yang mendatangkan kemaslahatan agar kemudian seseorang sebagai imam mengikuti bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memanjangkan bacaan salat yang menyebabkan orang-orang yang bermakmum di belakangnya merasa berat. Apabila seorang menjadi imam, maka hendaknya dia membaca bacaan yang ringkas سبح اسم ربك الأعلى Hal atas hadis al-ghasyiah dan yang semisalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah marah kepada seorang yang orang ini memakai cincin dari emas sebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Orang ini memakai emas di salah satu bagian tangannya. Ketika dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah alaihi wasallam langsung mendatangi orang ini dan beliau sendiri yang mencabut cincin emas yang dikenakan orang ini dari tangannya. Setelah beliau lepaskan cincin tersebut, beliau membuangnya. Beliau membuang cincin emas itu. Sambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yakni doa ahadukum ila jamrah min narin fayaj'aluha fi yadihi." Salah seorang kalian berani mengambil bara api lalu dia meletakkan di tangannya. Berani salah seorang kalian mengambil bara api lalu dia meletakkan di tangannya. Ya ini Rasulullah SAW menasehati orang ini yang memakai cincin dari emas karena dia seorang lelaki. Nabi alaihi mengharamkan emas bagi kaum lelaki dari umatnya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan apa yang dia kenakan dari cincin emas tersebut seperti bara api yang ditaruh di tangannya. Tujuannya adalah harjikan dari beliau agar dia membayangkan bahwa sebagaimana seorang tidak mampu meletakkan bara api di tangannya maka jangan kalian memakai cincin emas. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salah seorang kalian mengambil bara api lalu kemudian dia meletakkan di tangannya berani salah seorang kalian. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Lalu ada seorang yang melihat cincin itu terbuang begitu saja maka dia mengatakan kepada orang ini, orang yang memiliki cincin tersebut yang telah dibuang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang ini mengatakan, khud khasamak santafi adihi. Ambil cincinmu, kamu bisa mengambil manfaat darinya. Oh, mungkin dijual, ya. atau diberikan kepada keluarga, kepada wanita, kepada istri, kepada anak perempuan ambil cincinmu. Kata sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dilepas cincin oleh Rasulullah dan Rasulullah membuangnya. Dia mengatakan la wallah la akhuduhu abadan. Waqad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi Allah aku tidak akan mengambilnya sama sekali. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuangnya. Aku tidak akan mengambilnya. Lihat. Perhatikan. Bagaimana bentuk ingkarul mungkar Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Beliau datang kepada sahabatnya tersebut. Lalu beliau sendiri yang melepas cincin emas itu, lalu beliau membuangnya. Karena beliau kita mengetahui siapa beliau Rasulullah alaihissalam. Beliau seorang pemimpin. Beliau seorang pemimpin negara dan pemimpin kaum muslimin. Beliau adalah seorang rasul yang dipandang. Dan tidak mesti perbuatan ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi maslahat kalau dilakukan oleh salah seorang dari kita. Mungkin misalnya ada yang mengetahui hukumnya sekarang ini keluar dari daurah, keluar dari kajian ini melihat ada laki-laki nongkrong di jalan, katoknya di tangan kakinya semua penuh dengan tato Lalu kemudian kita datang karena melihat ada cincin emas di tangannya, kita ambil, tarik, kita buang. Kira-kira apa yang terjadi? Ini orang cari masalah. Nih. Kamu siapa? Tentu beda ya. Kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, sebagai pemimpin kaum muslimin. Makanya pernah ada seorang wanita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di kuburan. Di kuburan itu ada seorang wanita yang menangis. Dia menangis di sisi kuburan. Rupanya itu kuburan anaknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat karena tangisan wanita ini berlebihan, meratap. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi wanita tersebut. Beliau nasihati, Ittaqillah wa bertakwalah kamu kepada Allah, sabar menghadapi musibah. Wanita ini tidak mengetahui siapa yang menegur beliau. Dia tidak mengetahui yang menegurnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia belum mengenal, akhirnya dia mengatakan, "Ilaihani, pergi kamu dariku." Inna salam tusab di musibati. Kamu tidak merasakan seperti apa yang kurasakan. Enak aja. Eh, bahasa lainnya seperti itu. Enak aja kamu ini nasihat, nasihat, nasihat, suruh sabar, sabar, sabar. Kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Pergi kamu. Pergi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah seorang sahabat menyaksikan kejadian itu. Dia mengatakan, eh, kamu nggak tahu, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menasihati kamu itu Rasulullah. Akhirnya mereka bersalah wanita. Dia tidak mengetahui bahwa itu Rasulullah alaihissalam maka dia segera datang mendatangi rumah Nabi alaihissalam dan meminta maaf kepada Rasulullah alaihissalam dan mengatakan saya tidak mengenal engkau ya Rasulullah maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innama sabru inda salamatil ula kesabaran itu pada pukulan pertama ketika terjadi pertama kali satu musibah di saat itulah dibutuhkan kesabaran Bukan sabar setelah empat bulan. Bukan sabar setelah setahun. Semua orang bisa bersabar setelah itu. Tapi ketika awal munculnya satu musibah, dia bersabar. Maka itulah yang dikehendaki. Yang menjadi syahid dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, lihat wanita begitu mengetahui yang menasihatinya Rasulullah, dia langsung merasa bersalah. Jadi berbeda Rasulullah saw Alaihi Wasallam beliau sebagai pemimpin, beliau sebagai imamul muslimin. Sehingga ketika beliau pun menasehati salah seorang dari rakyatnya, dari umatnya, dengan cara yang demikian, beliau sendiri yang melepas, beliau yang membuat dan tidak menimbulkan masalah, bahkan kemaslahatan Saking merasa bersalahnya sahabat ini sampai dia mengatakan saya tidak akan mengambilnya. Apa yang telah dilempar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. bahkan ini sini menunjukkan sikap marah Rasulullah alaihi Wasallam namun pada tempatnya. Demikian pula ketika Rasulullah alaihi Wasallam melihat satu kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah keluarganya. Rasulullah SAW sangat cinta kepada keluarganya, sangat cinta kepada istri-istrinya, dan berbuat baik kepada mereka. Beliau mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang yang terpilih di antara kalian, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam pergaulan bersama dengan keluarganya dan aku yang terbaik dalam bergaul dengan keluargaku dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pergaulan yang baik adalah pergaulan yang dibangun di atas syariat. Menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat kemungkaran terjadi di tengah-tengah keluarga, maka dia berusaha mengincari meskipun terkadang disertai dengan kalimat yang tegas, kalimat yang pedas demi sebuah kemaslahatan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika Aisyah ya namanya antara wanita satu dengan yang lain seorang istri dengan madinya kadang-kadang muncul rasa cemburu. Persaingan itu ada. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha satu ketika dia mengatakan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal madunya Sofia binti Huyai Salah seorang dari Ummahatul Muminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sofia bintu Hish radhiyallahu anha. Dia mengatakan, ah, cukuplah bagimu. Sofia itu begini dan begitu. Rawi hadis yang menjelaskan hadis tersebut mengatakan bahwa Aisyah mengatakan Sofia itu orangnya pendek. Sofia itu orangnya pendek. Itu saja. Tidak banyak-banyak ungkapan Aisyah radhiyallahu anha. Dia tidak mengatakan dia itu begini, begitu, begini, begitu. Menyebutkan berbagai macam sifat. Tidak. Satu saja. Itu pendek. Didengarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Alaihi Wasallam yang cinta kepada Aisyah dan di antara bentuk kecintaan seseorang kepada yang lain adalah senantiasa berusaha meluruskan ketika dia salah membenarkan ketika dia keliru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Aisyah laqad qultu kalimatan law mulhijat bima'il bahri lamazajatuhu Wahai Aisyah, sungguh engkau mengucapkan sebuah kalimat. Kalau seandainya kalimat ini memiliki bau. Lalu kalimat ini dibuang di lautan, maka akan menyebabkan seluruh lautan itu menjadi tercemar. Padahal kalimat itu saja. Beliau menggibah Madinah, Hanya mengatakan indaha kasirah. Dia adalah seorang wanita pendek. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kamu mengucapkan sebuah kalimat kalimat ini kalau memiliki bau dibuang di lautan lautan yang demikian luas itu akan tercemar tumpahnya minyak di negara Arab di Kuwait tidak menyebabkan tercemarnya seluruh lautan satu kalimat seorang menggigah apabila dia memiliki bau akan menyebabkan tercemarnya seluruh lautan ma'asyara al-ikhwa rahimakumullah ini sikap yang tegas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bentuk kasih sayang sifat rahmat yang dimiliki oleh seorang tidak mencegahnya untuk melakukan ingkar al-munkar mengingkari sebuah kemungkaran yang terjadi masing-masing dengan cara yang hikmah sambil melihat maslahat dan masalah Kadang-kadang kita perlu marah. Kadang-kadang tidak dibutuhkan kemarahan. Marah dalam setiap keadaan adalah merupakan hal yang keliru. Dan tersenyum juga dalam setiap keadaan meskipun kemungkaran terjadi juga merupakan hal yang tidak dibenarkan. Dan ini tentu membutuhkan pembahasan yang luas kembali kepada kemaslahatan dan masalah yang Tentu yang mampu memberikan penilaian tersebut adalah para ulama. Para da'i yang membangun dakwahnya di atas ilmu. Oleh karena itu di antara syarat seorang berdakwah maka dia harus berilmu. Ilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Dia harus berilmu tentang kondisi masyarakat yang dia hadapi. Dari para madu'u dia mengetahui siapa yang dia hadapi. Berbeda antara masyarakat kota, masyarakat desa. Berbeda antara seorang talibul ilm dengan seorang yang jahil. Berbeda. Dan ini sangat dibutuhkan fikih dalam menegakkan ad-da'watu ila Allah Subhanahu wa taala. Walhasil ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam yang memiliki sifat rahmat bukan berarti bahwa Islam tidak mengajarkan kita marah pada tempatnya. Oleh karena itu disyariatkan ingkarul munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada sekelompok di antara kalian yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, menegakkan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika dha'fu iman. Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, hendaknya dia merubah dengan tangannya Apabila dia tidak mampu, maka dengan ucapannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan itu semua lembaga iman. Maka ingkarul mungkar merupakan hal yang wajib masing-masing sesuai dengan kondisinya dan keadaannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam Islam dikenal dengan adanya aturan-aturan hukum. Dan aturan-aturan hukum tersebut ada yang bersifat hudud. Hukum-hukum had yang harus diterapkan. Dan itu juga merupakan bagian dari hikmatul Islam. Dan akan membawa satu kemaslahatan yang besar ketika mereka menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang membunuh misalnya. Maka di dalam Islam ada hukum had yaitu hukum qisas. Tentu yang menerapkan hal ini adalah penguasa. Penguasa yang memiliki kekuatan dalam satu wilayah dan masyarakat tersebut membaiatnya mengakuinya sebagai seorang pemimpin dan dia punya kekuatan maka termasuk di antara prinsip Islam yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah taat kepada wulatul umum taat kepada penguasa negeri. Apapun namanya. Apakah dia disebut sebagai Amirul Mukminin atau sebagai khalifah atau sebagai presiden atau sebagai raja atau sebagai perdana menteri, apa saja namanya. Jika dia adalah seorang yang berkuasa di negeri tersebut dan diakui punya kekuatan maka wajib bagi penduduk negeri itu untuk membaiatnya. Baiat ketaatan selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ketaatan kepada penguasa adalah prinsip Islam. Bahkan tidak diperbolehkan seorang hidup di semua wilayah yang memiliki kekuasaan. Ada seorang pemimpin, lalu dia tidak membayarnya. Dia mati dalam keadaan terjatuh ke dalam dosa besar. Seperti matinya ala jahiliyah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi mata dan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada bayat di lehernya. Jadi dia tidak membayat pemimpinnya, penguasa setempat. Maka dia mati seperti mati kaum jahiliyah dahulu. Mereka mati tanpa seorang pemimpin yang memerintah mereka. Nah, apa tujuan ditegakkannya sebuah pemerintahan yang kemudian rakyatnya diperintahkan untuk taat kepada pemimpin, taat kepada penguasa adalah untuk menjaga ketertiban keamanan yang ada di wilayah tersebut. Oleh karena itu Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala ini datang untuk menjaga kemaslahatan, untuk memberikan rasa aman di dunia demikian pula di akhirat. Apabila mereka menghendaki ketentraman dan rasa aman dalam kehidupan dunia, maka hendaknya mereka taat kepada pemerintah. Meskipun pemerintah itu zalim, meskipun pemerintah itu fajir, sepakat para ulama sunnah untuk menyatakan ketaatannya kepada penguasa tersebut. Sebab taat kepada mereka akan mendatangkan rasa aman. Antum bisa bayangkan di satu wilayah tidak ada pemerintah, tidak ada aturan hukum, tidak ada hukuman bagi seorang yang melanggar. Nauzubillah. Kira-kira apa yang terjadi? Yang kuat pasti akan menindas yang lemah. Badan bertindak sewenang-wenang, bertindak sesuka hati. Karena dia merasa bahwa tidak ada yang menghukumnya. Dan itu yang terjadi. Di wilayah-wilayah yang di sana ketika hukum penguasa itu lemah, maka ini yang akan terjadi. Kewaliman. Sebagian manusia akan menimbul sebagian yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum ketaatan pada wilayah umur untuk sebuah kemaslahatan yang besar dalam kehidupan dunia. Sebagaimana taat kepada ulama untuk mendatangkan sebuah kemaslahatan yang besar untuk kehidupan akhirat mereka. Kata Syahr bin Abdullah Tustari rahimahullah, "La yazalu an-nas bi khayr ma 'azzama as-sultan wal ulama." Fa in 'azzama hadain faqad aslahallahu dunyahum wa ukhrahum wa in istakhafu bihadain faqad afsaru dunyahum wa ukhrahum manusia senantiasa hidup dalam kebaikan selama mereka memuliakan sultan memuliakan penguasa dan memuliakan ulama apabila mereka memuliakan keduanya maka Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki kehidupan dunia mereka dan akhiratnya namun apabila mereka melecehkan, merendahkan kedudukan keduanya, maka sungguh mereka telah merusak dunia mereka, demikian pula akhirat mereka. Maka diciptakanlah suasana pemerintahan. Ada penguasa yang memimpin dan diperintahkan untuk bersikap adil dalam kepemimpinannya dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebagai rakyat. Rakyat diperintahkan untuk taat kepada penguasanya dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan timbulnya kemarahan rakyat kepada penguasa yang dapat menyebabkan munculnya berbagai perbuatan-perbuatan kerusakan dengan cara melakukan tahyij membakar emosi rakyat untuk marah kepada penguasanya ini tidak dibenarkan di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala berfirman la daf'ullahi an-nas ba'dahum bi ba'd la ardh Kalaulah bukan karena sebahagian manusia mencegah sebagian manusia yang lainnya dari kerusakan, dari tindakan kebaliman, akan rusak bumi ini. Kalau bukan sebagian mereka mencegah kerusakan yang dilakukan oleh sebagian yang lain. Kalau tidak ada penguasa, orang setan yang berbuat. Tidak ada satu wilayah pun di dunia ini melainkan di sana ada yang saleh, ada orang yang baik, ada pula orang yang jahat yang gemar melakukan pengerusakan. Siapa yang akan mencegah ini? kalau bukan mereka dari kalangan para penguasa. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dhin lahuddimat mawani' wa bi' wa salawat wa masajid yuzkaru fiha ismullah katsiran wa la yansuranna Allah man yansuruh." Kalaulah bukan karena Allah menjadikan sebagian manusia mencegah sebagian yang lain dari kezaliman, dari kerusakan, maka akan hancur. Tempat-tempat ibadah akan hancur. Seorang tidak akan bisa merasa tenang untuk menegakkan ibadah, salat. Hilang rasa aman. Tidak ada ketentraman. Maka ditegakkanlah ulatul umur tersebut. Dan Islam sangat memperhatikan hal ini memerintahkan kepada rakyat, kepada kaum muslimin untuk taat kepada penguasanya. Ini termasuk di antara prinsip yang agung dari prinsip ahlus sunnah yang, yang diselisih oleh kaum khawarij. Ini prinsip yang utama. Maka ketika ada penguasa, penguasa inilah yang kemudian menegakkan hukum-hukum tersebut untuk menghukum di antara warga, di antara rakyat yang melakukan tindakan jinayah, kejahatan, maka ada penegakan hukum. Ini adalah merupakan bagian bentuk sikap ketegasan di dalam Islam untuk memelihara sebuah ketentraman dan kebahagiaan hidup di dunia. Maka ketika ada penguasa, maka diterapkanlah hukum-hukum. Makanya disebutkan ada yang mengatakan ini perkataan uh, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ada pun yang mengatakan yang lainnya yang jelas ini bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Diriwayatkan dari Utsman. Apabila itu sahih dari Utsman bahwa beliau mengatakan Inna Allah yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil Quran. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencegah seseorang dari kezaliman, dari kerusakan dengan adanya penguasa. Yang itu tidak mampu dilakukan dengan Al-Qur'an Karim. Manusia itu berbeda-beda tindakan kejahatannya. Sifat-sifat syaitaniah yang ada pada mereka pun berbeda-beda. Ada seorang ketika dia melakukan kesalahan, kita nasihati. Ittaqillah, takwa kamu kepada Allah. Tinggalkan perbuatan Jangan kamu berzina. Jangan kamu suka mencuri. Itu haram hukumnya, bahaya. Akibatnya disiksa di dalam neraka. Ada orang ketika dinasihati demikian diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertobat. Mau oh, begitu ya, enggak boleh. Kalau begitu saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula yang meskipun dinasihati berkali-kali dibacakan seribu satu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tidak memberi efek jelas kepadanya kapan dia jerah? Kalau ditegakkan hukum had. Eh, hati-hati loh kamu. Membunuh orang lain di wilayah ini, di negara ini, ini diterapkan hukum Islam. Hukumnya adalah kusor. Dipenggal ya. Kalau kamu bunuh. Gitu ya, ketakutan. Nah, ada orang bunuh Lalu kemudian ditegakkan hukum kisah diperlihatkan di hadapan orang lain, di hadapan masyarakat umum. Diumumkan tanggal sekian, jam sekian akan diterapkan hukum kisah di tempat bulan. Orang berdatangan melihat seorang yang membunuh seorang muslim tanpa hak maka dikisah dipenggal lehernya misalnya Nah, orang melihat ketakutan. Itu menjadi efek jelas. Ya. Yang mungkin kalau dinasihati dengan ayat dia kurang memberi pengaruh. Inna Allah yaza'u sultan malah yaza'u Quran. Oleh karena itu diterapkannya hukum kisah adalah bagian dari hikmah syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kutiba alaikumul qisasu fil qatla telah diwajibkan atas kalian penerapan hukum qisas dalam kasus pembunuhan Lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai orang-orang yang berpikir bagi kalian dalam penerapan hukum kisah di sanalah terdapat kehidupan. Jadi ditegakkan hukum kisah untuk sebuah kemaslahatan yang besar di balik hukum tersebut. Meskipun satu orang, dua orang yang melakukan tindakan kejahatan, maka dia dikisah, maka menyebabkan efek murah bagi yang, yang lain. Sehingga mereka tidak berani melakukannya. Oleh karena itu, penerapan hukum sifat yang terjadi di Arab Saudi itu menyebabkan berkurangnya tindakan kejahatan. Bandingkan dengan negara-negara yang berbangga dengan hukum-hukum buatan manusia. Termasuk negara kita. Perhatikan. Setiap kali kita membuka lembaran koran, ada saja peristiwa pembunuhan. Yang ini membunuh ibunya, yang ini membunuh anaknya sendiri, yang ini membunuh saudaranya, tetangganya, temannya. Perkelahian antara satu kampung dengan kampung yang lain. Hampir setiap hari kita baca kejadian-kejadian tersebut. Allahul Musta'an. Kenapa? Ya, orang yang membunuh ya, orang yang membunuh dihukum misalnya 10 tahun setahun dia di penjara dapat keringanan karena menyambut hari kemerdekaan diringankan berkurang jadi lima tahun ternyata kelakuannya baik di penjara jadi tiga tahun keluar lagi dia keluar bunuh lagi tidak memberi efek jerah walakum fil qisasi hayatun dalam hukum qisas itu terdapat kehidupan bagi kalian Orang kalau berpikir maka dia akan mengetahui benarnya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum rajam bagi pelaku zina dan dia muhsan rajam sampai mati. Itu juga memberi efek jerah. Memberi efek jerah dan diterapkan pada setiap zaman. Ada yang mengatakan nah ini hukum-hukum ini sudah nggak bisa lagi diterapkan di zaman sekarang tidak relevan. Tidak relevan. Antum a'lamu amillah Apakah kalian berlebih berilmu daripada Allah yang menciptakan kamu-kamu ini? Dialah yang menciptakan seluruh apa yang ada di jagat raya ini. Dia yang memiliki ilmu yang maha sempurna maka Allah Jalla wa ala menetapkan hukum dengan hukum yang paling sempurna. Wa man ahsanu minallahi Siapa yang lebih baik hukumnya dari hukum Allah Subhanahu wa taala? Apa hukmal jahiliyah yabghun? Apakah mereka menghendaki hukum-hukum jahiliyah yang diterapkan? Hukum jahiliyah undang-undang buatan manusia sama sekali tidak memberi solusi yang baik dalam kehidupan. Ini disebabkan ketika manusia meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi solusi. Justru akan menimbulkan berbagai macam problem, berbagai macam permasalahan, perselisihan, perpecahan di antara mereka. Karena mereka tidak kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka kembali pada hukum Allah, pelaku zina, kalau dia muhsan maka dirajam sampai mati. Kalau dia bukan muhsan maka dicambuk. Demikian pula hanya pencuri, dipotong tangannya. Demikian pula halnya peminum khamar, hukumannya dicambuk. Ada satu riwayat yang dibaca oleh Tirmidzi bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ida syariba fajliduhu wa ida syariba fajliduhu wa ida syariba fajliduhu wa ida syariba fil rabi'ah faqtuluhu." Apabila seorang minum khamar yang dimaksud khamar apa saja memabuk, memabukkan menyebabkan hilangnya akal Apa yang diminum atau dikonsumsi dengan cara yang lain, disuntik, dihisap, apa saja. Apabila seorang minum khamar, cambuk dia. Jika dia mengulangi, cambuk. Jika dia mengulangi, cambuk. Jika dia mengulangi kali yang keempat, maka bunuh dia. Para ulama mengatakan bahwa hukum membunuh bagi pelaku Minum khamar hukumnya mansuh. Hukumnya terhapus. Oleh karena itu Al-Khulafa setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak membunuh seorang yang minum khamar yang keempat kalinya. Namun diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa hukum membunuh bagi seorang peminum khamr yang keempat, yang keempat kali telah dicambuk ini kembali kepada istihad seorang penguasa. Dan beliau lebih condong mengatakan bahwa hukum membunuh pada kali yang keempat bagi pecandu khamar itu kaitannya dengan hukum ta'zir yang kembali kepada istihad imam untuk melihat apabila maslahatnya orang ini dibunuh maka dibunuh. Namun jika maslahatnya orang yang tidak dibunuh maka tidak dibunuh namun tetap dihukum cambuk. Walhasil hukum-hukum ini ma'asyar al-ikhwa rahimahumullah ada di dalam Islam. Hukum kisah, hukum potong tangan. Memang benar, ini bagian dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala ada aturannya, ada hukum-hukumnya, ada adat-adatnya. Dan Demikian pula halnya hukum orang-orang yang memerangi Allah, agama Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Melecehkan ayat-ayat Allah dan melakukan pengerusakan di muka bumi. Ada hukum yang diterapkan di dalam Islam. Dalam surah Al-Maidah Pada ayat yang ke-33, 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم Sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan melakukan pengerusakan di muka bumi maka mereka dibunuh mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka secara berselisih. Nah, ini kalau dipotong tangan kanannya, maka kakinya kaki kiri yang dipotong. Demikian pula sebaliknya. Atau diasingkan dari permukaan bumi. Diasingkan. Ya. Dipenjarakan di di pulau misalnya Itu adalah merupakan kehinaan bagi mereka dalam kehidupan dunia. Dan dalam kehidupan akhirat mereka akan merasakan azab yang pedih. Kecuali yang bertobat. Kecuali mereka yang bertobat sebelum kalian mampu menerapkan hukum itu kepada mereka. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ghafurun rahim. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma Ketika beliau menjelaskan hukum yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sampai disalib. Ada orang dipotong-potong tangan kakinya karena mereka adalah orang-orang yang melakukan pengerusakan di muka bumi yang disebut kutta'ut tarif para penyamun para perampok Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, "Idza qatalu wa akhadul mal qutilu wa sullu." Apabila mereka membunuh dan mengambil harta orang, maka hukumnya mereka dibunuh dan disabit. Wa idza qatalu wa lam yakhudul mal qutilu wa lam yusallabu. Jika mereka membunuh dan tidak mengambil harta, sedang bunuh, maka mereka dibunuh namun tidak disalib. Wa idza akhadul mal wa lam yaqtulu qutti'at aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dan apabila mereka merampas harta namun mereka tidak membunuh maka dipotong tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka secara berselisih. Mereka hanya mengambil harta dan tidak membunuh. وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض dan apabila mereka mendatangkan rasa takut di jalan-jalan di fasilitas-fasilitas umum namun mereka tidak mengambil harta hanya mendatangkan rasa takut itu maka ini dienyahkan dari bumi artinya di di dinusakambangankan ya, diasingkan dan ini pendapat kebanyakan dari para ulama. Termasuk pendapat Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Ahmad. Nah. Nah. Hukum ini ma'asyiral ikhwar rahimakumullah pernah diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim hadis Anas bin Malik ada sekelompok orang mereka dari kabilah Quraisy al orang Yun mereka datang ke Madinah ketika mereka tinggal di Madinah mereka jatuh sakit karena kondisi cuaca Madinah yang berbeda dari negeri mereka akhirnya mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan obatnya maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi unta yang digembalakan oleh fulan untuk meminta air susu unta dan air kencingnya agar mereka meminumnya. Itu adalah obatnya. Maka berangkatlah mereka ini kelompok orang ini, orang Yud. Ketika mereka sampai di tempat pengembala tersebut, apa yang mereka lakukan? mereka membunuh pengembala lalu mereka mereka membunuh pengembala tersebut lalu mereka membawa lari unta-unta itu mereka membawa lari unta-unta tersebut dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa uh, pengembala itu sampai dicungkil matanya sampai dicungkil matanya lalu mereka pun lari bawa unta-unta ini berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk mengejar mereka. Dan dikejar oleh para sahabat, tangkap. Ketika mereka tangkap, hukum apa yang diterapkan oleh Nabi alaihi wasallam? Dipotong tangan-tangan dan kaki mereka secara berselisih. Lalu kemudian disungkil mata mereka disungkil mata mereka lalu dibiarkan di terik matahari. Teriak-teriak kehausan minta air tidak diberikan sampai mereka mati. Ini hukum bagi para al al Para penyamun, para perampok, preman-preman jalan yang melakukan pengerusakan dan ini tidak bertentangan dengan hikmah yang diajarkan oleh Islam. Bahkan ini bagian dari hukum hikmah jadi yang dimaksud hikmah itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan ketika kezaliman terjadi lalu kemudian kita berdiam diri. Itu ajiz namanya. Itu kelemahan. Dan hikmah adalah membalas sikap kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang berbuat zalim. Tentu dalam hal ini apabila dalam kekuasaan pemerintahan yang melakukannya adalah penguasa. Faman i'tada alaikum fa'tadu alaih ما ma'tada alaikum. Siapa yang berbuat zalim melampaui batas kepada kalian, maka boleh kalian membalas melampaui batas kepadanya. Seperti sikap melampaui batas dia kepada kalian. Itu dibolehkan di dalam Islam. Oleh karena itu, ma'asyar al-ikhwa dari sini menerangkan kepada kita bahwa Islam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Terkadang dibutuhkan sifat arifah, kelembutan dalam berdakwah. Sifat rahmah, menebarkan kasih sayang, mengharapkan hidayah dari mereka. Tentu dalam batas-batas syariat. Dalam batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian juga dengan alasan kita harus berlemah lembut. Kita harus bersikap lemah lembut kepada siapa saja. Akhirnya dengan alasan lemah lembut menyebabkan mereka terjatuh dalam perbuatan-perbuatan haram dan kemaksiatan dengan alasan kikbah dalam berdakwah. Ini tidak benar. Ini tidak dibenarkan demikian. berdakwah misalnya. Ini ada acara, Pak Ustadz diminta tampil secara televisi. Nanti yang membawa moderatornya adalah si fulanah perempuan. Eh, tidak apa-apa demi masalah dakwah. Nanti ngajarkan tauhid, ngajarkan wudhu, ya. Kan? Nah. Jadi sebelum dia ngajarkan wudhu, perempuan ini nanti akan diperagakan oleh Ustadz Fulan Gimana cara berwudu? Praktekan. Ustadznya karena tampil di hadapan level oh, pura-pura tundukkan pandangan juga gitu. Tapi ngobrol bareng, duduk di situ bareng, ngobrol, dialog, ditampakkan. Diminta lagi ini ada acara, acara televisi, tujuannya nasihat. Tapi ada iring-iringan musiknya, ada aransemen musik. Latar belakangnya, latar belakang film. Ya, tidak apa-apa. Mending daripada enggak. Dibandingkan acara-acara yang lain, ini lebih mending lah. Padahal dia tahu itu haram. Si ustadz itu betul-betul tahu hukum musik, betul-betul tahu hukum istilah dengan wanita. Tapi kemudian dia melakukan itu dengan alasan apa? Lebih mending daripada acara yang lain. Masya Allah. Apakah seperti itu cara dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah juga ada seorang jamaah tabligh itu dakwah sedang melakukan jaulah keliling. Ketika dia menemui beberapa orang, menemui beberapa anak muda yang sedang nongkrong di situ sambil main gitaran. Biasa anak muda begitu ya. Nah, ini datang. Duduk juga di situ. Ya, ngobrol. Terus pinjam gitar. Ternyata ahli juga dia memainkan gitarnya itu. Masya Allah. Jadi dia mainkan dulu, setelah itu baru ditawar. Apakah yang seperti yang yang disebut hikmah dalam berdakwah, kelembutan dalam berdakwah? dalam riwayat Imam Bukhari kata Aisyah radhiyallahu taala anha ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam baina amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman fa idza kana ithman kana ab'ada an-nasi Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi dua pilihan diberi dua pilihan mau memilih yang mana melainkan beliau selalu memilih mana yang paling mudah selama tidak mengandung perbuatan dosa namun apabila sesuatu itu mengandung dosa maka beliau orang yang paling jauh darinya yang paling jauh dari. kalau diberi dua pilihan beliau memilih mana yang paling mudah Mana yang paling ringan? Karena keinginan beliau agar umatnya ini tidak memaksa-maksakan diri dalam mengamalkan satu amalan. Amalkan mana yang mudah bagi mereka. Yuridullah bikum yusra. Wala yuridu usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kalian dalam mengamalkan agama ini, bukan kesulitan. Silahkan amalkan yang mudah dengan catatan tidak mengandung dosa tapi kapan sesuatu mengandung dosa maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling jauh dari perbuatan tidak benar mencampur adukan antara hak dan yang batil meskipun dengan maslahat dakwah kalau begitu dibenarkan sebagian mereka dari para hizbiyun dengan alasan maslahat dakwah cukur jenggot dengan alasan maslahatul dakwah musbil meninggalkan sekian banyak syariat Allah tujuannya apa kita ingin berdakwah di kursi pemerintahan ya. kita juga ingin terjun dalam bidang politik ya. meskipun harus mengorbankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib yang jelas-jelas wajib ditinggalkan dengan alasan maslahat dakwah apakah seperti itu demi Allah ini bukanlah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang datang dari Nabi Alaihi Wasallam adalah menyampaikan al-haq dan bersabar di atas al-haq tersebut meskipun banyak di kalangan manusia yang tidak ingin mengikutinya masa kamu sebagai dai justru mengikuti apa yang diinginkan oleh mereka kamu yang diatur oleh mereka. lah kamu sebagai da'i yang membawa nama Islam. seharusnya kamu yang mengarahkan mereka. Kan begitu. Kamu yang membimbing mereka. Mereka ini orang-orang jahil. Orang-orang tidak mengerti. Kamu yang mengarahkan. Ini nggak boleh. Ini haram. Nggak boleh yang seperti ini. Kan begitu. Nah kalau ustadznya di, di manage. Diatur, di setting gitu. Oh, ya apa-apa, mending, gitu, mending. La haula quwata illa Sangat meringankan perbuatan dosa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kami dahulu ketika ada seorang melakukan kesalahan, itu seperti gunung yang akan menimpa kami. Kalian ketika melakukan kesalahan hanya seperti hinggapnya seekor lalat di hidung salah seorang kalian, lalu kemudian dipetik. Nah, sudah selesai. Nanti saya bertobat, nanti saya bertobat tidak semudah itu masyarakat muslimin apalagi ketika seorang itu membawa nama sebagai seorang dai membawa nama Islam dan orang-orang mencontohnya orang-orang melihatnya berdakwah dengan cara sendirian ya membuat drama bikin sinetron Ini sudah mulai dilakukan oleh mereka. Membuat drama sebagian jadi tukang ojek yang ini ustadznya. Karena dia ingin mengusung membawa nama salah seorang kandidat yang dia menangkan untuk pemilihan presiden ketika itu. Jadi digambarkan ini jadi tukang ojek yang sedang bertengkar, kamu pilih nomor satu, kamu pilih nomor dua, ini pilih golput. Datang ustadznya melerai, lalu menterjih menyebutkan yang rojih adalah uh, memilih kandidat yang pertama ketiga itu. Nah, itu dibuat dalam bentuk film singkat. Nanti kalau berhasil lirik, nanti ada yang ngajak main film lagi. Nah, akhirnya sudah bergabung antara nada dan dakwah. La haula wa la quwata illa billah. Terus terbawa mereka. Nah. Fitnah demi fitnah terjadi. Karena tampilnya mereka bermudah-mudahan ya, di televisi, di acara-acara tertentu dengan alasan dakwah. Tapi Allah di balik itu ada sesuatu. Pasti tapi di balik itu ada sesuatu yang sangat berkaitan erat dengan dunia. Masyarul ikhwar rahimakumullah. Ahlu sunnah harus bersabar. Kokoh di atas al-haq. Jangan terpedaya dengan janji-janji dunia yang menyebabkan seorang itu terbius, yang menyebabkan seorang itu tergoda oleh Allah akhirnya mereka terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan seperti yang mereka lakukan. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung diri kepada Allah Azza wa Jalla dari cara dakwah-dakwah mereka dengan mengatasnamakan maslahatul dakwah yang mengatasnamakan rahmatan lil alamin, yang mengatasnamakan hikmah dalam berdakwah. Namun mereka mencampur adukan antara yang hak dan yang batil belum lagi dilihat dari sisi-sisi yang lain mengundang tokoh-tokoh kesesatan dan kebatilan diundang untuk mengisi di acara-acara kajian, acara jawara dalam keadaan para ulama terus mereka tidak berhenti memberi peringatan hati-hati dari fulan sesat menyesatkan hati-hati dari fulan menyebarkan sebuah namun mereka juga semakin rajin untuk mengundang tokoh-tokoh kebatilan Alhamdulillah. Ahlu sunnah telah dididik untuk selalu bersama al dimanapun mereka berada. Tanpa memperhatikan banyak sedikit yang mengikuti mereka. Mereka sabitin al-haq. di atas Mereka mendengarkan nasihat para ulama. Nasihat Fudal Ibn Iyad. Rahimahullah ta'ala yang mengatakan. Istabi' huda ولا تستوحش بقلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين ikutilah jalan-jalan petunjuk dan jangan kamu merasa takut dengan sedikitnya orang yang berjalan di atasnya dan hati-hati dari jalan-jalan kesesatan dan jangan kamu tergiur jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang bal, yang menyimpang, yang binasa, menyimpang dari al-haq. Jangan tertipu Ahlu sunnah senantiasa mendengarkan nasihat dari Al-Auza'i Abu Amr Al-Auza'i rahimahullah. Dia beliau senantiasa menasihatkan untuk kokoh istiqamah di atas jalan sunnah jalan para ulama ussalam karena itulah kebenaran maka dari sini ma'asyar rahimakumullah ahli sunnah bersikap rahmah Berja berjalan di atas dakwah yang dibangun di atas prinsip hikmah hikmah di dalam berdakwah karena itulah Islam akan tetapi hikmah yang dimaksud di sini apa menempatkan sesuatu pada tempatnya menerapkan sesuatu berdasarkan porsinya dari kitabullah dan dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan yang dimaksud fitnah bermudah-mudahan dalam urusan yang haram dalam perkara-perkara syubhat bukan itu yang dimaksud dengan fitnah fitnah adalah menjauhkan diri dari syubhat sebab itulah yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam faman waqa'a fi waqa'a bil haram. Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidinihi wa irdih. Siapa yang menjurmuskan dirinya ke dalam perkara syubuhat, maka dia akan terjatuh dalam perkara yang haram. Namun siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, maka sungguh dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Menjaga agama dan kehormatannya memelihara diri dari hal-hal yang dapat menyebabkan mereka terjatuh ke dalam kesesatan dan kebenaran. Dari dulu para ulama sudah memperingatkan hati-hati jangan berdakwah melalui televisi. hati Sarana dakwah yang lain masih banyak dan itu lebih selamat. Alhamdulillah ada radio, ada sarana-sarana yang lain. Namun mereka terus terbang Sampai para akhwatnya bingung dan penuh dengan kekacauan, kebimbangan. Melihat ustad ustaznya terus tampil di televisi. Yang satu bergaya ini, yang lainnya bergaya itu. Masing-masing seolah-olah menampakkan kepandaian bergayanya mereka di hadapan uh, layar atau di hadapan kamu Sebagian yang berkomentar, wah ustad-ustad yang mendakwahkan sunnah ini kok ganteng-ganteng ya. Iya. Ganteng-ganteng, terfitnah akhirnya disampaikan pada ustaz ini gimana ini khawatir sekian banyak akhwat terfitnah melihat ustaz-ustaznya tampil dengan menampakkan wajah-wajah mereka kata salah seorang ustaznya televisinya dikasih hujan hati cadar televisinya disuruh pakai cadar ya, kalau disuruh pakai cadar nggak usah melihat nggak usah melihat televisi Bukan yang menasihati untuk meninggalkan televisi coba. Perlu pakai cadar. Cadar kan masih bisa dibuka. Nah, jawaban apa yang betul? Ada lagi urusan tuh, itu kan sebagian kecil saja yang terfitnah. Nah, ini mana kamu tahu? Nah, itu sudah syubuhat. Waliyahzubillah. Terus mereka terbawa dengan cara-cara dakwah seperti ini. Alhamdulillah. Dakwah para ulama salaf sampai sekarang sampai kepada kita sampai kepada kaum muslimin tanpa televisi. Dakwah Syekhul Islam Jami'ah rahimahullah sampai kepada kita tanpa televisi. Ya. Apa sudah tidak ada sarana dakwah yang syar'i yang lain? Alhamdulillah. Ya. Kita memuji Allah